Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji yuk, yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam. Silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu. Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsepnya dalam bidang teknik, ini konsepnya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustadz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat. Ketemu di Masjid Raya Bintaro. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabok waktu itu. Kami waktu itu sama-sama dugem, itulah duduk sambil gemetar buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Ah, kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infokus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat inovasi-inovasi. Buat pelatihan-pelatihan. Kami nggak mau lah kalau pengajian sama Ustadz Somad jadul pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustadz yang sorbannya di depan rambutnya. Oke, nggak masalah. Kesiknya saja. Isinya tetap iman dan Islam. Nah, ini anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum ma, kata Ustadz nggak boleh. Pacaran aja, ntar dosanya mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan rapat terlalu rapat nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana Istana cantik di tepi pantai Istananya bagus Sudah pengajian dan ngaji Eh sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak Hilang Siapa yang membuat? Orang tua Fa'abawahu yuhawidanihi Orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi Ayu nasiranihi menjadi Nasrani Ayu majisanihi eh, menjadi majusi Apapun profesimu Engkau adalah pendidik Engkau insinyur Insinyur yang mendidik Engkau teknik Teknikal yang mendidik Engkau programmer komputer Programmer yang mendidik maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya Ustaz apa hukumnya memanjangkan kuku azfaraka kukumu inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha setan duduk di kuku yang panjang menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan lima sid untuk setan Seat satu, seat dua Seat ini dekat jendela Saya panjangin satu Pak Ustaz Untuk ngorek telinga Enggak apa-apa, satu Tinggal taik telinga sih. Eh. Saya dari Aceh Ini jamaah yang paling banyak pahalanya Dari Aceh langsung kemarin saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang salat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajjuh dan kami juga sering ziarah ke makam awliya Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan ustaz tentang tawajjuh? Tawajjuh wajah wajuh tawajjah ya tawajjuh aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk berzikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah apa dalil zikir la ilaha illallah hadis nabi afdalu zikri la ilaha illallah mengapa zikir mesti kuat-kuat bukankah quran mengatakan zikir wa qur rabbaka fi nafsika sebutlah tuhanmu dalam dirimu jangan kuat-kuat <laughs> dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat untuk mengusir hantu setan? Karena ketika azan dikumandangkan setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allah Akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an Quran kalau ada orang baca Quran fastami'u dengan wa ansitu diam la'allakum turhamun kalau ada orang baca Quran kamu jangan bersuara kuat-kuat ada qori baca Quran di sini bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah boleh jadi saudara tuaju apa hukumnya ziarah kubur Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur tiga. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan tidak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Alhaqumut takathur. Kamu sombong menyombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. Dua, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh menyembah hantu segala hantu setan tolong buat aku kaya lalu datang jinnya muncul wani piro yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Enggak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk tiga, yang pertama tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur. Apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke okay, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul siapa yang curang ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing. Ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul. Mikul apa? Kijang Innova. Plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele. Jangan pernah curang. Ittaqu zulma. Takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustaz, pertanyaan saya ada salah satu da'i menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran. Di bawah Al-Quran, hadis. Di bawah hadis, khabar sahabat. Di bawah khabar, athar tabi'in. Di bawah athar, fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait. Karena ketika Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Secara umur lebih tua Zaid bin Sabit tapi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama. Paham faqihnya sama, tapi yang ini nasabnya lebih mulia maka yang bernasab lebih mulia lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia nah, ini masalah nasab tapi orang mulia bukan karena nasab tapi kalau dia memang sudah taat nasabnya itu menambah kemuliaannya nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaki, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube. Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustaz di YouTube, kita mengakui Pak Ustaz sebagai guru. Ajaztu muhadarati. Aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya bin taruh pagi ini Maka dijawab Qabil tu aku terima Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan 33 tanya jawab kurban 99 tanya jawab solat Dan 37 masalah populer Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro Maka dijawab Qabil tu aku terima ijazah itu Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid Adapun yang tak paham Dia bisa tanya Saya udah tanya ke WA Ustadz, Ustadz cuma baca aja. Kenapa enggak Ustadz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global Penjelasan globalnya hadis Wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad. Ini global litubayyana linnas supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wuduk Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air maka diambilkan air, lalu Usman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut matmadah, hidung istinsyak. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok, iyalah. Nah, itu sunnah hadisnya sahih lalu kemudian nabi membasuh muka fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq tangan sampai siku sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya enggak apa-apa. Tapi ada hikmah luar biasa Kata pak dokter nih Ustaz Somad Ya Kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku Saya bilang pak dokter Jangan tanya-tanya Sudah begitu dalam Quran Begitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustadz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril bersih karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkudis. Lihat hikmahnya. Nah, beli pikih Sulaiman Rashid orang Lampung dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah lulus dari Al-Azhar Fikih Islam Sulaiman Rashid Mazhab Syafi'i Simple untuk pemula Harga 40 ribu Kalau lebih tidak tanggung jawab saya Setelah itu wamsa'u obero usap kepala tiga riwayat. Riwayat pertama Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat dua, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah seperempat. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan nyambung ke telinga. Tiga versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi satu sah, versi dua sah, versi tiga sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu. Pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, pukul. Ambil tanah, pukul. Wajah sekali. Sekali saja. Ambil tanah, pukul. Buka. lusa. Satu, dua, tiga. Satu untuk bawah, dua untuk yang dalam, tiga untuk sini. Satu, dua, tiga. Satu tayamum, satu solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. <laughs> Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatafirin wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid. enggak boleh tasbih, tasbih menggerakkan jari jemari. retak retak retak retak retak retak nggak boleh kenapa merusak kekhusyuan hati tasbih nggak boleh tasbih subhanallah gimana lo subhanallah subhanallah lagi ngobrol nggak tentu arah tawab tujuh putaran dimulai dari hajar aswad rukun yamani nyentuh mana ada dalam Quran hadis Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol! Gak ada sepinya dunia Tadi malam saya bangun jam 2 Mau sholat Jam, jam 3, jam 4 Lewat di depan Wuh. Jangan beribadah nunggu sepi, nggak akan beribadah. Salat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak ustad Kata ustad ini pagi, kata ustad ini siang, kata ustad ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau salat wudhu Pak ustad salat wudhu langsung setelah <coughs> setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu ini lillahi taala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek kresek kresek kresek kresek kresek. Hebatnya Bilal berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya suka sama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika, terasa kita lebih putih. Bolehkah solat dilakukan di antara solat qabliyah dan solat fardu? Boleh. Habis solat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 menit. Antara azan dan iqamat, 15 menit. Boleh. Enggak salah. Pak Ustadz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Nauzubillah. Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung. Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja. Bu, beli nasi dua bungkus. Uang kamu dari riba atau dari mana nih? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, "Pak, semen dua sak." Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja. Selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidu ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Saya seorang supervisor di restoran. Apakah saya ikut berdosa kalau staf tidak sholat? Apa yang efektif untuk karyawan staf? Kita pakai sip-sip. Sip kamu sholat ini, sip ini, sholat Jumat, ganti-gantian. Kalau kita kuat, maka orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang lihat dulu, dia tes dulu. Ah, ini bisa kita tekan. Kita harus berprinsip. Bagaimana definisi tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah? Sedangkan yang lain ada membagi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ke-7, abad ke-8. Dia yang mengeluarkan ijtihad ini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedangkan Imam Asy'ari, Asy'ariyah memakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dikaji itu dalam ilmu tauhid. Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa Kiai uh, Ubaidillah Kibril Hamdan ha, ah, Saya tanya-tanya Di sana ada mengkaji Tauhid ha, Ikuti kajian Tauhid Pak Ustaz batal enggak solat orang yang bergerak tiga kali berturut-turut Kalau gerakannya itu li ghairi hajat Tidak ada hajat batal Tapi kalau ada hajat tak batal Mana contoh hajat Allahu Akbar Uqtulul aswadaini fissalah Bunuhlah dua yang hitam Meskipun engkau sedang solat Lewat ular dia ya, pukul itu enggak mesti sekali sekali lari lah ular yang kedua misalnya outbound nih ke bukit tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan sholat dia di depan ada kolam tiba-tiba datang orang buta maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya dia tarik orang buta itu lewatkan tapi jangan ngomong jangan jangan sini lagi ya pak ya tapi kalau yang tidak ada hajat maka batal. Namanya harakah ajnabi. Semoga tahun saya katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum tadinya dua orang ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur dua langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sopnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Ih, siapa yang tulis tadi? Itu, itu betul. betul. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20, itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Ya Allah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas aras. Bukan maknanya Allah duduk di atas aras. Allah Maha Kuasa sampai aras itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajisimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena dua ayat walam yakullahu kuhuan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Pak Ustadz, saya seorang wedding photographer. Foto kawinan. Apa hukumnya kalau saya harus memotret pernikahan pasangan non-muslim di tempat ibadahnya? Jangan. Karena sedikit banyak matamu memandang, telingamu mendengar telingamu mendengar masuk ke hati, matamu mendengar, melihat masuk ke hati. Setiap hari seminggu sekali itu yang kau lihat, itu yang kau dengar, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Di saat kau akan sakratul maut nanti apa yang sering kau dengar, kau lihat itu yang akan datang. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti yang akan. Kalau dia selalu dengar tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Pas kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan, pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang atau bahkan pas mau tidur. Dia memori yang terus berputar. Tapi kalau kita dengar musik, lagu segala macam, dia akan datang berpengaruh. Maka engkau khususkan fotografer untuk muslim muslimah, untuk khitanan, untuk eh, banyak acara-acara lain. Bakatmu tidak akan hilang. Apakah setelah solat isyrok masih berboleh solat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi solat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan solat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan isyrok? Waktunya sama. lima puluh duha. 5.50 Isyrok juga Apa bedanya? Kalau solat subuhnya di masjid Duduk berzikir mengingat Allah Sampai terbit matahari Solat sunat dua rakaat Namanya isyrok Tapi kalau solatnya tidak di masjid Atau setelah solat di masjid Pulang ke rumah Solat dia namanya duha Sampai waktu zuhur 15 menit menjelang azan zuhur bisa dilaksanakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, 8 rakaat. Salatul layli wal nahari masna masna. Salatnya dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang sholat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin Bahlul alim kelihatannya melayani orang masyarakat wajib sholat sunat duha sunat maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib sebelum berangkat sholat sunat duluan nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita apalagi di zaman-zaman coblos nomor sekian ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non muslim masuk ke masjid kita karena bukan sekedar masuknya tapi sudah simbol apalagi sampai dialu-alukan dimuliakan pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingat kita akan ditanya kalau bapak ditekan oleh konglomerat pejabat orang kaya bapak buat surat pengunduran diri saya yang bertanda tangan di bawah ini daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah saya diamanahkan jadi ketua dengan ini saya mengundurkan diri saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup tinggalkan. Karena bagaimanapun ini amanah harus dijaga. Bukan masalah non muslimnya, tapi ada unsur politis di balik. Ingat, siasat penuh al siasat khida'ah politik penuh dengan tipu muslihat saya ingin bertanya benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat iya Mana dalilnya? Hadis. Khairul Quran Qarni. Sebaik-baik abad-abadku. Thumma alladhina ilunahum. Satu abad sesudah itu. Thumma alladhina ilunahum. Satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. Empat, lima, enam sampai sekarang disebut dengan khalaf. Tiga abad pertama salaf. Empat sampai seterusnya khalaf disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Ash'ari itu salaf? Ash'ari tidak salaf. Dia abad keempat, lima. Dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676 tidak salaf tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh. Allahumma dina fi man hadait. Salaf apa enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Um, Al-Muzani, Al-Buwaiti menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204. 204 adalah salaf. Salafus salih. Apakah bayi tabung diharamkan? sperma ma, spermanya memang punya suami ya indung telurnya sel ovumnya memang punya istri ya dokter yang menggabungkannya amanah ya sah dokternya amanah ya sah tapi kalau tidak dimasukkannya sperma bule akhirnya anak itu lahir mata biru hidung mancung orang pun heran anak siapa itu anak tabung murni punya suami, betul silofum istri, dokternya amanah. Lanjutkan. Kalau tidak, maka terima takdir Allah. Ibu diponis tak bisa punya anak, kata si dokter. Si ibu meleleh air mata. Suami tersenyum. <laughs> Kenapa dia senyum? Ah, tanyalah sama yang senyum. Bagaimana menasehati suami saya agar mau Bagaimana menasehati suami saya agar mau dikhitan Padahal dia sudah tahu tentang uh, keuntungan dari medis Terima kasih Pak Ustaz Dia takut dia takut bersunat ini mu'allab bisa jadi masuk Islam atau orang Islam yang dulu waktu khitan masal dia lari ngejar lain-lain sekarang dia nikah ternyata ujung senapan belum dipotong Nah sekarang gimana merayu dia? Pertama dia malu karena sudah tua punya istri belum bersunat. Cari dokter yang keluarga atau teman akrab. Pak dokter, ya bisa kita bicara empat mata. Kata dokter jangankan empat tiga pun bisa. Apa masalah? Ini suami saya masih panjang lagi pak dokter. Ustadz khutbah jangan menakut-nakuti jamaah. Ini banyak ustadz membuat orang takut. Yang pertama berhitan Nabi Ibrahim dengan kampak. Takutlah orang. Enggak sakit. Tanyanya sakit bersunat itu. Enggak sakit. Katanya sakit sunat. Itu zaman dulu, mbah-mbah kakek kita dulu mau sunat besok pagi habis isya berendam di sungai. Sampai beku. Setelah itu naik motongnya pakai bambu, sembilu bambu potong. Ini sembilu bambu dipotong. Ada yang setengah, ada yang habis man. Dulu begitu, sekarang enggak. Afwan Ustaz, ada permintaan ijazah secara khusus dari penonton streaming FB lebih kurang 5600 viewers. Saya tu aku ijazahkan. Sebetulnya kalau saya menulis buku, buku itu sudah di awal itu saya ijazah. saya ijazahkan buku saya kepada pembaca-pembaca. Ulama-ulama dulu juga begitu, Cuma kadang orang merasa kurang afdal. Saya ijazahkan buku 30 tanya jawab Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 37 masalah populer 99 tanjab salat dan ceramah-ceramah saya selama ini kepada kaum muslimin muslimat mukminin mukminat mudah-mudahan saling mendoakan bermanfaat dan kita disatukan dalam jannatul naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas 33 menit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh